بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله <clears throat> في الدين رحمكم الله كتاب تنبه satu pembahasan lagi <clears throat> yaitu tentang kebangkitan setelah kematian. Ini juga masih ada kaitannya dengan sebelumnya tentunya yaitu adab kubur, kemudian berikutnya ya uh, adalah kebangkitan dan ini merupakan salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah bahkan bukan hanya akidah al-sunnah wal jamaah kebangkitan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh seru seluruh agama-agama ya yakni agama-agama samawi walaupun sudah menyeleweng Yahudi walaupun sudah menyeleweng tetap yakin adanya kebangkitan Nasrani ya walaupun sudah menyeleweng tetap yakin adanya kebangkitan Islam tentu. Maka kebangkitan ini seperti kata ulama adalah termasuk mattafaqa alaihi syara'i' sesuatu yang disepakati oleh syariat-syariat. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah dan semua para nabi mereka juga menyebutkan tentang kebangkitan. Semua para nabi Nabi Ibrahim Nabi Nuh Nabi Saleh Shu'aib dan lain-lain dan Nabi Muhammad adalah yang paling banyak menyebutkan tentang kebangkitan ya maka dari itu ini merupakan suatu hal yang uh, wajib diyakini dan ini jelas menjadi salah satu keyakinan ahlus wal jamaah Makanya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi dalam kitab ini mengatakan wal bathu min ba'dil mauti haqqun. Wal bathu dan kebangkitan min ba'dil maut setelah kematian adalah hak. Ya. yakni kebangkitan manusia setelah dikuburkannya mereka untuk menghadap Allah Azza wa Jalla untuk kemudian dihitung dan diberi balasan atas amal-amal mereka ini merupakan suatu yang hak. Ikhwani fiddin rahimakumullah <clears throat> disebutkan oleh uh, eh, Asy-Syaukani rahimahullah ini <clears throat> sebuah kitab ya beliau menulis sebuah kitab ya tentang kesepakatan adian agama-agama tentang masalah ini. Makanya di sini juga Syarabi hafizahullah dalam syarah menyebutkan hatta al-yahud wan nasara yu'minuna bil ba'ats. Sampai Yahudi dan Nasrani sekalipun mereka beriman akan adanya hari kebangkitan. Wadullal al-muslimin, orang-orang yang sesat dari muslimin, kelompok-kelompok sesat, kadzalik yu'minuna bil ba'ats mereka juga beriman akan adanya hari kebangkitan. Ya. Terus bedanya di mana? Ahlus dengan yang lain bedanya di perincian sebagian kejadian sebelum atau setelahnya di situ terjadi perselisihan di antara kelompok-kelompok di tengah muslimin. Ahlus wal jamaah meyakini semua yang sahih dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentunya yang dari ayat. Adapun sebagian kelompok-kelompok yang ada mereka sebagian tidak meyakini apa yang disebutkan dalam dalil-dalil. Seperti yang tadi kita sebutkan, Mu'tazilah tidak meyakini adab kubur, nanti juga Mu'tazilah tidak meyakini adanya e, timbangan amal dan seterusnya. Kalau Ahlussunnah meyakini semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak terkait dengan hari kebangkitan ini sehingga seorang yang tidak mengimani hari kebangkitan jelas dia adalah kafir. Ya, Allah berfirman, Za'amal ladhina kafaru Allai yub'atsu." Kul bala warabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir Za'ama alladziina kafaru orang-orang yang kafir meyakini alla yub'atsu bahwa mereka tidak akan dibangkitkan Qul katakan jawab pada mereka Bala warabbi Iya justru kalian akan dibangkitkan Warabbi demi rabbku la tub'atsunna kalian pasti dibangkitkan summa la tunabbaunna bima amiltum kemudian kalian akan diberitahu apa yang kalian ter, telah lakukan bukan hanya dibangkitkan bahkan yang kalian lakukan pun akan diberitahu wadzalika 'ala Allah yasir dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala Nah, dari ayat ini ulama mengatakan kalau begitu yang tidak beriman terhadap adanya kebangkitan dia kafir. Allah mengatakan za'amal ladina kafaru. Orang-orang yang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti yang tidak meyakini kebangkitan maka dia kafir. Ikhwani fiddin rahimakumullah dulu ya, orang-orang musyrikin sebagian mereka tidak meyakini hari kebangkitan itu dan menganggapnya suatu hal yang mustahil. Ya. Sebagian orang kafir di hadapan Rasulullah mengatakan seraya mengejek Rasulullah dengan membawa tulang yang sudah ya lapuk sudah mudah dihancurkan dengan dihancurkan dia mengatakan Man yuhyil idham wa Siapa yang akan menghidupkan tulang yang sudah hancur begini? Menganggapnya sudah mustahil. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Yasin <clears throat> ya, wa daraba matalan. Orang itu menyebutkan kepada kami suatu permisalan. Ya, seperti itu. Siapa yang bisa menghidupkan ini? Tulang sudah seperti ini bikin suatu permisalan seperti itu untuk mengingkari adanya kebangkitan. Ya. Allah mengatakan wanasiya khalqah. Dia ketika berbuat seperti itu lupa akan ciptaannya sendiri. Akan wujudnya, akan terjadinya dirinya itu dulu bagaimana, dia lupa. Dia menganggap sesuatu yang akan datang nanti mustahil. Tapi dia lupa akan dirinya. Coba tengok sekian tahun sebelumnya. Kamu sebelum ini. Ya, kalau kamu umurnya 60 tahun maka 61 tahun yang lalu kamu ada apa enggak? Jawabnya tidak ada, ya kan? 61 tahun yang lalu kamu tidak ada. Apalagi sebelum-sebelumnya kamu tidak ada. Terus yang mengadakan kamu siapa? Sekarang kamu sudah utuh manusia yang apa? Yang normal, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, fisiknya kuat. Yang menciptakan kamu seperti ini siapa? Padahal kamu dulu nggak ada. Nah, tentu dia ya kalau dia orang musyrikin masih meyakini Allah yang menciptakan. Ya. Musyrikin dulu masih meyakini Allah yang menciptakan. Nah, kenapa untuk masa yang akan datang dianggap mustahil Allah mengembalikan kamu. Kenapa dianggap mustahil? Kenapa yang lalu tidak dianggap mustahil? Ya. Tapi yang akan datang dianggap mustahil. Allah Azza wa Jalla. <clears throat> uh, eh, apa menyebutkan di dalam sebagian ayatnya ya <clears throat> wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alayh dan dialah Allah azza wa jal yang memulai penciptaan dia pula yang mengembalikannya lagi jadi kembalinya kita nanti dari alam kubur menuju wujud kita seperti sedia kala dalam bentuk manusia yang mengembalikannya adalah yang dulu memulai yaitu Allah Azza wa Jalla. Kalau dulu ya dianggap bukan suatu hal yang mustahil karena nyatanya ada, maka berikutnya juga jangan dianggap mustahil. Allah mengatakan wadzalika Allah yasir. Itu bagi Allah mudah. Bagi Allah mudah. Sebagaimana sebelumnya telah diciptakan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah itu kalau menginginkan sesuatu tinggal mengatakan jadi. Jadi apa? Jadi ini, jadi itu, jadi langsung. Jadi manusia kembali seperti sedia kala langsung jadi. Mudah bagi Allah Azza wajalla Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang tadi ya yang ngeremuk-ngeremuk tulang tadi, nasiya khalqah. Dia lupa akan ciptaan penciptaan dirinya. Ya. Lupa. Padahal dulu dia juga tidak ada. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansyaha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepadanya yang akan menghidupkannya lagi adalah yang awal mula dulu menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim dan dia terhadap segala yang dia ciptakan maha mengetahui. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Uh, juga ada yang lain musyrikin menentang Rasulullah SAW dan tidak percaya dengan apa akan adanya hari kebangkitan entah orang ini atau yang lain saya agak lupa ya maka beliau katakan dan ya Allah akan membangkitkan kamu kemudian menyiksa kamu ya. ditegaskan begitu oleh Rasulullah alaihi Ikhwani rahimakumullah dalam banyak ayat Al-Qur'an sesungguhnya telah apa diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penggambaran yang mudah bagaimana bangkitnya hari kiamat itu dengan berbagai permisalan. Berbagai contoh bahkan nah di antara permisalan adalah permisalan sebuah tempat yang tandus kering, padang yang tandus Kemudian Allah turunkan hujan. Setelah turun hujan, tumbuhlah rumput-rumput yang hijau. Ya. Seperti itulah Allah Azza wa Jalla menghidupkan kembali sesuatu yang mati. Ayat yang seperti ini banyak dalam ayat Al-Qur'an. Untuk memudahkan pemahaman kita, orang yang di padang pasir hidup di sana barangkali bagi mereka ya suatu hal yang sulit tergambar tempat yang begitu hijau, tumbuh tumbuhan yang yakni banyak. <clears throat> Ya. Beda dengan kita mungkin ya. Di sana mungkin begitu sulit terbayangkan. Nah, tapi nyatanya ketika turun hujan tumbuh sesuatu yang tidak nampak sama sekali hijaunya menjadi hijau. Nah, jangan dianggap mustahil. Begitu pula tumbuhnya manusia nanti, bangkitnya manusia dari alam kubur mereka semacam itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah sendiri bahkan bahkan Allah mencontohkan bukan hanya permisalan, contoh sesuatu yang sudah mati dihidupkan manusia. Ya, beberapa contoh dalam surat Al-Baqarah sendiri. Ya, kisah seorang yang uh, akhirnya dipukul dengan tulang sapi itu, cerita penyembelihan sapi itu ya. Kemudian tulang sapi itu dipakai mukul orang kemudian hidup. Disebutkan dalam tafsirnya orang ini dibunuh oleh uh, seseorang ya. Kemudian tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan melalui yakni yakni perintah kepada nabinya agar melakukan hal tersebut sehingga orang itu hidup dan mengaku siapa yang membunuhnya. Nah, ini satu kisah. Kisah yang lain <clears throat> ya, Uzair. Uzair seorang yang saleh melewati suatu kota. Kota yang hancur sudah. Ya. Seolah-olah nggak mungkin kota itu akan hidup lagi. Dalam pandangan manusia mana mungkin kota ini akan hidup lagi. Tapi sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Maka Allah Azza wa Jalla mematikan dia. Ya, 100 tahun. Dan Allah Azza wa Jalla mematikan keledainya dia. Ya. Maka setelah itu dihidupkan kembali. Dia pun hidup kembali. Keledainya yang sudah hancur menjadi tulang itu hidup kembali di depan mata dia. Bagaimana tulang itu terangkai, bagaimana tulang itu kemudian terbalut oleh dagingnya sampai kulitnya sampai jadi keledai yang hidup. Ya. Nah, Allah Maha mampu. Ya. Ayat setelahnya Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah mengatakan awal awalam tu'min, tidakkah engkau beriman? Qala bala. Iya, aku beriman, walakil yatma'inna qalbi, tapi agar kalbuku ini tenang. Qala fakhud arba'atan minat tair. Kalau begitu, ambil empat burung. Ya, Qala fakhud arba'atan at tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ya, empat burung itu disebutkan dalam tafsir kemudian disembelih, kemudian dicincang, kemudian dicampur, kemudian ditempatkan di beberapa tempat, di beberapa bukit. Thumma panggil burung-burung itu. Ya'tina kasahya, burung-burung akan datang kepadamu. Ya, berusaha datang dan akan mendatangimu. Allah Maha mampu. Burung-burung itu terangkai kembali hidup seperti sedia kala datang ke hadapan Nabi Ibrahim. Ya. Disebutkan dalam ayat tersebut, "Tsumma ya'tina kas'aya falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Ketika jelas di mata dia nampak ya, dia pun mengatakan, "A'lamu, saya tahu sekarang." Atau saya tahu begitu ya, "A'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir," bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi inilah Sekian gambaran dan contoh bahkan tentang kebangkitan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil ya terkait hal itu semuanya mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang beriman akan mengimani dengan mudah tanpa ada rasa berat, memahami dengan mudah tanpa ada kesulitan dan sungguh keimanan terhadap hari kebangkitan ini termasuk sesuatu yang sangat bermanfaat dalam membentuk pribadi seseorang. Ya, ikhwan fiddin azzakumullah. Ini bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang beriman dengan hari akhir akan menjadi bagus amalnya. Kenapa? Karena dia tahu di balik hari ini ada hari kemudian. Yang di situ ada balasan. Maka dia akan memperbaiki perilakunya. Oleh karenanya Rasulullah selalu mengingatkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka begini-begini. Soalnya orang yang beriman kepada hari akhir tahu nanti ada akan akan ada tanggung jawab. Ya, maka Nabi selalu mengingatkan mereka yang beriman kepada hari akhir ini amalannya ini ini ini tinggalkan ini ini ini. Kenapa? Sekali lagi kalau kamu beriman akan ada balasan. Tapi orang yang tidak beriman dengan hari akhir ya tentu dia akan berbuat semaunya. Dia akan menggunakan kehidupan dunia ini hanya demi kepentingan pribadinya. Walaupun sampai mendolimi orang, walaupun menyakiti orang, walaupun bahkan membunuh orang, dia akan lakukan semuanya karena dia nggak beriman dengan hari akhir yang di situ ada balasan atas berbagai amalan-amalan itu. Ya. Nah, inilah pentingnya di antara pentingnya atau buah daripada iman terhadap hari akhir, terhadap kebangkitan. Kemudian yakni apa? balasan atas berbagai amalan-amalan. Demikian ikhwan fiddin rahimakumullah akan bisa kita kaji pada kesempatan ini semoga bermanfaat dan insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada <clears throat> berapa pertanyaan?